besok diatur di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Buya, saya mau bertanya tentang dahulu ulama. Man tasyarra'a bi ghairi tah. Man tasyarra'a walam yat. Artinya begini, Buya. Orang ber melakukan syariat akan tetapi tidak menggunakan hakikat maka orang itu fasik dan kalau orang itu melakukan hakikat tapi tidak menggunakan syariat maka orang itu dibilang kafir zindik yang saya mau tanyakan kefasikan dan kekafir zindikan ini Bu ya mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkataan ulama tentang bukan hadis Nabi akan tapi maknanya benar. Ada perkataan yang masyur di kalangan para ulama. Ada orang itu sok menekuni hakikat dunia tasawuf, tapi nggak belajar ilmu fikih. Tafassak man tasawuf wa lam yatafaqqah tafassak. Wah dia fikih zahirnya dahsyat. Uh, uh, fikih munah fikihnya hebat fikih fikih fikih fikih tapi tidak pernah membersihkan fikih batinnya maka dia fasik main agama jadi kalau cocok cari pendapat ulama yang lainnya jadi kerjanya buka kitab itu bukan untuk patuh kepada Allah hanya jadi pembenar untuk menuruti hawa nafsunya tafasak fasik makanya orang belajar ilmu fikih kalau apalagi fikih perbandingan nanti fikih empat madhab itu adalah ilmu kibir ingat suatu ketika guru mulia kita punya guru seorang yang sangat soleh profesor yang sangat soleh mengingatkan bahasanya waktu kita mulai mukaddimah belajar fikih perbandingan beliau mengatakan ini ilmu ilmu sombong ya waladi ini ilmu sombong orang kalau belajar ilmu fikih perbandingan tidak dibandingin dengan kata watuan lihat jadi orang seolah-olah paling pinter nggak mau disalahin kalau disalahin sama orang cari pendapat lain nggak pernah isap terima kasih nah sama belajar fikih semakin luas tuh nggak mau disalahin seolah-olah paling pinter kalau disalahin mesti pendapat oh kan ada pendapat ada pendapat oh, tinggal istighfar saja beres dia ya, apa pendapat tafasak ini orang pinter tapi tidak dibaringin dengan kata tuh aduh naudzubillah tuh kayak iblis itu wah iblis tuh pinter tapi tidak ada tawadhu ya itulah jadi iblis makanya belajar ilmu ada adab ada akhlak makanya khawatir kalau ilmu zahir ilmu fikih dan sebagainya tidak dibarengi adab di dalam mengambilnya pun tidak benar karena menyampaikan tidak benar makanya kami himbau kalau anda diskusi urusan agama anda hanya tawaduk seperti Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala jika aku berdiskusi dengan seseorang maka aku berharap kebenaran ada di lidah lawanku takut sombong dengan ilmunya sekarang ada diskusi tentang fikih atau apa namanya itu wah bantang wah seolah-olah kayak mujtahid mengolokkan yang lainnya apa itu semuanya kayak lebih dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala na'udzubillah ilmu tidak akan masuk di hati ilmu zahir fikih zahir itu harus ada fikih batin itulah yang dihadirkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala di saat orang tenggelam arus hanyut dalam arus fikih zahir sehingga akhlak mulai berubah Imam Al-Ghazali rahimahullah merasa untuk mengumpulkan dalam sebuah buku antara fikih zahir dibandingkan dengan fikih batin yaitu kitab Ihya Ulumuddin fikih lahir fikih batin Eh? kalau orang tafakkah walam tasawwaf mempelajari fikih zahir tapi tidak dibaringin dengan fikih batin syariat hebat tapi tidak mencoba untuk sampai kepada hakikat menghayati dengan hatinya maka ketahuilah dia akan menjadi seorang fasik begitu juga orang yang yang tasawuf mempelajari ilmu batin toh ilmu hakikat toh tapi nggak mau dengan syariat tazandak kafir batinnya zindik suruh sholat ngentengin sholat ngentengin ini seolah-olah sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun istilah-istilah selama ini kita sebut istilah hakikat, torikoh, syariat itu itu mau disebut para ulama bukan untuk dipisah maka mulai memisahkan pasti dia orang sakit gila dia berbuat baik itu ada, ada lahir ada batinnya jasad ada rohnya ada amal zahir ada makna batinnya batinnya adalah ikhlas orang hanya ngurus hakikat saya sudah sampai hakikat nggak pakai syariat sakit inti nggak akan sah nggak ada syariat hakikat kecuali ada syariat ada hakikat harus melalui syariat ikuti syariat yang benar baru kau sampai hakikat ini ada orang baru nu saya sudah sampai hakikat suruh sholat jumatan gimana oh itu bagi mubtadiin pemula saya kan sudah sampai kepada Allah saya sudah dengan Allah setiap saat hmm, oh, oh, oh. oh ini pak tasawuf tasawuf palsu itu sufi-sufi gadungan itu yang merusak ahli tasawuf itu <laughs> Nabi Muhammad SAW sumber hakikat bagaimana solatnya beliau beliau tidak pernah meninggalkan solat wajib akhlak beliau sangat bagus dengan orang luar biasa kalau sholat sampai kakinya bengkak itu bekas sholatnya tawarramat kodama. Lah ini orang ngaku pengikut Nabi sudah gitu ngaku wali ngaku setiap malam ketemu Rasulullah Hah, ngaku sampai hakikat nggak pernah syariat mau kemana inti? Naik perahu di daratan itu pengen sampai kepada Allah tapi tidak pakai kendaraannya syariat ini kendaraannya sukunya ruhnya jadi ada syariat tarekoh hakikat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan jadi cuman dalam dunia tasawuf itu dibahas itu bukan untuk dipisahkan syariatnya adalah kalian harus belajar fikih yang benar ilmu wudhu dan sebagainya kemudian setelah itu tarekoh itu mujahadah kita harus tahu hakikat puasa itu menjauhkan diri dari hawa nafsu tidak nuruti hawa nafsu memilah dari yang halal wong roti rotimu di kulkas di kulkasmu sendiri yang punya juga kamu kamu tidak boleh makan latihan itu ada. nanti di, di luar puasa pun demikian selagi bukan hartamu jangan kau ambil hakli hakikat pakai duitnya orang bla bla bla bla makanya pak tasawuf tasawuf palsu itu palsu itu yang merusak tasawuf sufi itu pakai hakikat-hakikat tapi nggak benar dengan syariat nah, syariat harus harus orang megang syariat kafir kalau tidak punya, punya syariat nggak dianggap orang nggak bersyariat kafir nggak usah ngaku waliullah nggak ada ada orang yang mengaku sampai pada Allah Wah, bahwa kisah-kisah ahli hakikat yang dohirnya adalah kafir contohnya apa? Khalaj di Indonesia Syekh Siti Jenar dan sebagainya Hallaj Tahu tidak ceritanya Halat? Halat itu dipenggal oleh orang-orang ulama pada saat itu. Waktu mengatakan mafi jubbati ilallah. Jadi dia adalah sampai kepada hakikat. Tapi syariatnya enggak benar. Lahirnya salah. Secara lahir dia melanggar syariat mengatakan di jubahku hanya Tuhan Allah. Berarti seolah mengatakan dirinya Allah. Bagaimana disalahkan oleh pedang syariat, oleh para ulama disalahkan dipenggal lehernya Syariat harus tegak. Biarpun ternyata katanya itu darahnya mengalir mengucapkan la ilallah, baru setelah itu dibangun khusnudan. Berarti mungkin halaj waktu itu tenggelam dalam cinta kepada Allah sampai gak sadar. Dia waktu mengucapkan kayak gitu mungkin gak sadar. Jadi bukan karena mengatakan dirinya Tuhan, bukan. Namanya fana. Dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada orang yang secara lahir melakukan kemaksiatan kayak halaj tapi waliullah. Ada. Tapi siapa ini? Ya halaj kalau orang zaman sekarang ngaku melanggar syariat kemudian dia ngaku wali yo ya bisa kita katakan wali tapi penggal dulu lehernya dia penggal lehernya kalau nanti usilah Allah tak kunjungi kuburnya begitu enak aja akhir zaman tentang bapaknya si wali besar anaknya males gak pernah ngaji ini rong-reng sana sini wander sana sini bapaknya meninggal di sana pakai jubah begini langsung Wah Allah sampai sampai hakikat suruh sholat oh saya sudah hakikat padahal dia males penggal lehernya baru nanti disebut wali kita jangan main-main urusan demikian ini. Sufi adalah kebenaran, sufi adalah hak. Tasawuf adalah ilmu membersihkan hati sampai kepada Allah, tapi sering dirusak oleh pelaku-pelaku tasawuf yang gadungan yang palsu itu, pemalas-pemalas itu. Tidak pernah belajar agama. Dia sebenarnya karena nggak mampu belajar agama. Akhirnya karena nggak mampu belajar agama, melepes, nggak mau urusan fikih. Saya hargai kata. Tiap malam zikir tok. nggak sholat nggak ini semuanya urusan dengan manusia nggak benar melakukan yang haram tidak jadi kalau mendengar pembicaraan tentang hakikat torekot eh, syariat torekot dan hakikat itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah kalau gambaran sederhana begini kalau anda sholat maka anda harus ada sholat rukun-rukunnya harus ada biarpun khusuknya kayak apa pendirimu tapi misal khusuk Masya Allah sholat dari awal akhir tidak pernah luput yang namanya apa bacaannya itu sadar Alhamdulillah sadar sanjungan kepada Allah Alhamdulillahi Rabbil Masya Allah sujud rukuk bisa nangis tapi nggak pakai wudhu ente ini sakit nggak pakai nggak pakai syariat ini nggak sah mau khusuk-khusuk ayah apa nggak sah harus syariat hati-hati dengan tasawuf-tasawuf palsu itu itu merusak tasawuf sufi adalah hak tapi banyak dirusak oleh tasawuf tasawuf makanya orang di luar di luar ahli sunnah wal jamaah syariah ini mencaci maki tasawuf tasawuf karena ada tasawuf tasawuf gadungan itu yang merusak tasawuf itu Guru-guru toreko palsu yang Dr. Muhammad Said Termadud Al-Buti pernah bercerita tentang masalah toreko, masyihah, tentang guru mursyid itu sangat penting adanya. Untuk memudahkan kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau mengatakan saat itu, akan tapi alangkah banyaknya guru-guru mursyid palsu yang sesungguhnya mereka adalah utak-utarik pembekal, maunya orang kepada Allah dipotong oleh dia. Kata beliau adalah zaman sekarang ini banyak seorang guru mursyid jadi murid saja tidak pantas apalagi jadi guru mursyid sementara syaratnya seorang mursyid adalah seperti di dalam Syekh Sulaiman al qurti dalam pungkasan kitab Tanwirul Qulub misalnya adalah seorang sufi besar beliau hakikat sampai kepada ilmu hakikat beliau menjelaskan syarat mursyid ayakuna aliman bifuru'i syariati syaratnya guru torekoh itu mursyid harus alim urusan syariat wahada al ustad al bahlul jadi guru torekoh process problem lah ini ada kata dokter Muhammad Said Ramadan Al-Buti harus alim furu'i syariati ngerti tentang hukum-hukum halal haram karena apa? dia akan membawa umat akan menja, men, men, men, membimbing lah orang buta tidak akan bisa membimbing orang yang tidak tahu jalan tidak akan bisa membimbing yang tahu dia tidak tahu halal haram bagaimana membawa orang kepada kebenaran maka hati-hati tasawuf adalah hak dan kami selalu serukan kepada siapapun harus waspada dengan penjahat-penjahat tasawuf itu itu adalah itu adalah orang merusak agama pakai baju kita tasawuf adalah dari masa ke masa hebat Imam Ghazali sendiri adalah seorang sufi besar agungkan tasawuf dan istilah tasawuf pun tetap kami pertahankan kami tidak ingin merubah istilah tasawuf dengan istilah yang lainnya apakah tazkiyatun nufus tathirul qulub tidak kami ingin tetap mempertahankan istilah tasawuf saya ingin menjadi seorang sufi karena apa di sana ada orang memerangi tasawuf Sebab istilah tasawuf sudah mengakar dari masa ke masa. Adapun istilah itu memang tidak pernah diucapkan Nabi, banyak istilah yang dipakai hari ini tidak diucapkan oleh Nabi. Istilah ilmu usul fikih, ilmu fikih, ilmu akidah, tidak pernah Nabi menyebutkan itu. Ilmu sorab, ilmu nahu, enggak ada. Nabi baru ada ilmu nahu, enggak ada. Tidak penting masalah istilah yang penting isinya. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Sehingga sebagian orang ingin merubah dengan istilah tathirul qulub. Boleh merubah dengan istilah tathirul qulub, tapi istilah tasawuf jangan ditinggalkan. Karena apa? Dari masa ke masa sudah biasa orang dengan istilah tasawuf sufi. Tinggal kalau memang ada penjahat-penjahat tasawuf, ya begini loh dijelaskan ada penjahat tasawuf. Guru mursyid itu diambil itu kemursitan itu diambil dengan cara yang luar biasa. Bukan sekedar bapaknya mati langsung anaknya nengkring jadi guru mursyid nggak begitu. Nggak begitu. Kalau guru mursyid palsu ya bisa begitu kau senang jadi guru mursid iyalah senang senang dari guru mursid banyak muridnya nanti datang bawa beras bawa pisang bawa oh ini merusak kita menemukan bahasanya ada beberapa orang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala secara syariat bagaimana dikatakan sebagai guru mursid hati-hati semoga Allah menjaga kita semuanya